Apalagi kita berada di pondok pesantren Anwarut Taufik Mudah-mudahan dengan berkat anwarut taufik akan masuk cahaya-cahaya taufik ke dalam lubuk hati kita sehingga melahirkan amal saleh daripada diri kita sehingga kita giat untuk melaksanakan amal-amal saleh akan tetapi kebalikannya wa min alamati syagawah alla yuwaffiqallahu al-'abd lil wa yubtala bi su' Tanda orang yang celaka alias ahli neraka yang mana la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Allah tidak cabut rahmat dari seorang hamba kecuali hamba itu syaqi, orang yang celaka, orang yang sial alias ahli neraka. Nabiur rahmah bal miftah babi rahmatillah Dialah pembawa kunci rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Kita hadir di majlis ini memenuhi undangan daripada sahibul bait Habib Ahmad Jamal Ba'agil. Kita datang ke tempat ini tidak ada tujuan yang lain wa kharaja min manazilihim wa kharaja min manazilihim la hajata lahu illa tama' war raghbatu fi ma Keluar dari rumah kita ke tempat ini saya yakin dengan seyakin-yakinnya tidak ada tujuan daripada satu dari yang hadir di tempat ini masing-masing tidak punya tujuan kecuali tujuan mengharap keredoan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima ini bisyarah kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggumu maghfuran lakum qad buddila sayyiatikum hasanat tatkala kita bangkit dari majlis ini kabar gembira di dalam hadis kursi, Nabi Muhammad mengatakan, bangun. Allah perintahkan kepada para malaikat memberitahu, memberikan pengumuman, bangun dari majelis ini, maka diampuni segala dosa-dosa. Yang datang dari rumah membawa dosa, segudang, sekarung, pulang dari tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah, ini ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akbar min dalik. Yang lebih besar dari itu semua. Andai kata dosa saja diampuni sudah khair kebir. Farah, kegembiraan buat kita. Buddilat sayiatukum hasanat. Hadi karamah. Ini karamah Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dosa diampuni, diganti segala dosa kita, kesalahan kita dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi karamihi wa fadlihi min Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pulang dari tempat ini, saya tidak akan berpanjang lebar. Narja bi Rasulillah. Bagaimana kalian bisa pulang membawa Rasulullah? yang tadi sudah diceritakan panjang lebar tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, tentang kecintaan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW yang mana tidak ada yang bisa menandingi mereka para sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad SAW. Maraaitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Dengan dasar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita pulang dari tempat ini, kita pulang membawa Rasulullah. Tatkala waktu Fathu Makkah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berjalan dengan para sahabatnya, tiba-tiba di tengah jalan Rasulullah SAW melihat ada sekumpulan anjing dengan anak-anaknya. Dia terahmatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang sama para pasukan dan sahabat-sahabatnya, jangan melewati tempat itu. Supaya jangan mengganggu anjing-anjing yang ada di situ. Cari jalan lain, diberi jalan. Setelah perang, yaitu Fathu Mekah terjadi perang Hunain. Kemenangan bagi umat Islam. Ghanimah dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih onta ada 25 ribu onta. Di antaranya Abu Sofyan yang baru masuk Islam bilang, Ya Rasulullah, berapa bagian buat aku ya Rasulullah? Buatmu 200 ekor onta. Buat anakku ya Rasulullah, yaitu Muawiyah, berapa? 200 ekor onta. Dikasih emas lagi. ya Kurang lebih itu emas ya 200 gram emas dibagikan oleh Rasulullah. Semua yang dibagikan kebanyakan ahlu Makkah yang baru pada masuk Islam. Maka kaum Ansar yang melihat kejadian itu, yang mereka memperhatikan Rasulullah SAW membagi-bagikan ontak, membagi-bagikan kambing kepada para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dari ahli Mekah, maka ada terlintas dalam pikiran mereka, ini kayaknya Rasulullah SAW nggak adil ini. Pilih kasih kok yang dikasih mereka. Maka hal itu sampai terdengar di telinga Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar kalian mengatakan begini, maka kubaru sahabat mengatakan, Ya Rasulullah SAW, ada leza min kubarina. Bukan dari tokoh-tokoh pemuka orang-orang yang pembesar sahabat min syababina yang masih muda-muda. Masih muda-muda. Rasulullah bilang, mereka pulang membawa kambing, membawa ontak, membawa harta Amma tarda antum tarja bi Rasulillah. Antum tarji'una bi Rasulillah. Kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Jadi yang di majlis ini mungkin yang pulang nggak dapat kebulinya, nggak dapat ya kue bungkusnya roti. Jangan kecil hati, nggak usah sedih. Kita pulang bawa Rasulullah. Kita pulang ajaran Nabi, kita hidupkan di rumah tangga kita. Sunnah-sunnahnya Nabi Jangan cuma dipilih yang gampang-gampang ini, yang enak-enak sunnah Nabi ini dipilih. Ya, secara sempurna yang mana kita bisa kita kerjakan daripada sunnah Nabi Muhammad dan kita contoh Nabi Muhammad. Karena syartul mahabbah mutaba'ah. Syarat daripada cinta yaitu mutaba'ah ngikut Nabi Muhammad SAW. Kita malu semua yang ada di jagat raya mengenal cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan Hajar di kota Mekah, waktu Rasulullah SAW berjalan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali mendengar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sekali ditengok sama Sayyidina Ali, siapa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ditengok lagi sama Sayyidina Ali, siapa? Maka Rasulullah melihat kejadian itu, Rasulullah bilang, engkau tahu ya Ali siapa yang mengucapkan salam? Enggak tahu ya Rasulullah, ada suara tapi enggak ada orangnya. Hajar, itu batu yang ada di Mekah Kata Rasulullah SAW, aku mengenal. Ya, dahulu ada batu di Mekah mengucapkan salam. Pohon mengucap salam sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Binatang-binatang mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan gunung Uhud tatkala dinaiki oleh Rasulullah SAW, maka gunung Uhud itu goncang akan membahayakan para sahabat. Rasulullah bilang, apakah engkau tidak tahu ada di atas ini as-siddiq wa syahidah. Yaitu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, dan ada Sayyidina Utsman bin Affan. Gal Jabal, yakni Uhud, yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Gunung Uhud mengenal cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah menyatakan saya cinta kepada Gunung Uhud. Apabila batu mengenal cinta sama Nabi, Gunung Uhud mengenal cinta sama Nabi. Dan Nabi menjawab cinta dari Gunung Uhud. Daripada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ma min syai'in fil ardi wala fis sama illa wa huwa ya'lam anni Rasulullah. Gak ada yang di muka bumi dan di langit kecuali tahu aku adalah Rasulullah. Jangan sampai kita kalah sama batu, kalah sama gunung. robbana atina fid hasana, hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Kita doakan kepada shiban shiban kita, para habaib kita di antaranya sini sepuh kita Al Habib Habib Bagir, Maulid Duwileh, Ya, begitu juga habaib yang lain yang saya tidak kenal namanya satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Begitu juga Habib Jamal. Ya, saya ini penceramah cadangan kebetulan ada waktu disuruh dia berdiri alham alhamdulillah mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat wal afu minkum wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh